ناخذ فقط هذا إذا المجة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مداعبة لهذا الصغير ذي الخمس سنوات وأيضا لينال من بركة أثره وريقه صلوات ربي وسلامه عليه ولا يقاس غيره من أهل العلم والصلاح في البركة والتبرك bihi sallallahu alaihi wasallam. Hada khasun bih. Nah. Jadi semprotan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke wajah anak kecil ini yaitu Mahmud radhiyallahu taala anhu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebagai bentuk e, bergurau, bercanda dengan anak kecil dan sekaligus agar dia mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan dari air liur Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan hal ini tidak boleh dikiaskan kepada selain Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia melakukan itu kepada yang lainnya. ثم قال البخاري رحمه الله باب الخروج في طلب العلم أي الرحلة إلى أهل العلم للتعلم والرواية عنهم اللهم اجعلهم اليوم يا الله لالو بركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج في طلب العلم باب tentang keluar untuk menuntut ilmu yaitu keluar melakukan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu. فالإنسان إذا تعلم من علماء بلده رحل إلى أهل العلم من أهل السنة للتعلم على أيديهم Maka seorang apabila dia telah menuntut ilmu kepada orang-orang yang berilmu yang ada di negerinya, di wilayahnya, maka dia melakukan rihlah, melakukan perjalanan kepada orang-orang yang berhak untuk diambil ilmunya di wilayah yang lain. وهنا هذا الباب للخروج العام في طلب العلم عموما Ini adalah bab yang menerangkan tentang keluar yang bersifat umum. وهناك الباب الذي سيأتي معنا باب الرحلة في المسألة النازلة وهي رحلة لمسألة واحدة تنزل بالإنسان فيسافر ليسأل أهل العلم عنها Lalu kemudian nanti akan disebutkan bab seseorang melakukan perjalanan untuk mendapatkan satu permasalahan saja. Untuk mendapatkan satu hukum atau satu hadis tertentu, dia melakukan perjalanan yang menempuh jarak yang jauh hanya untuk mengambil masalah itu saja. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله الرحلة في طلب الحديث سنة dan telah berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa melakukan rihlah melakukan perjalanan untuk mendapatkan sebuah hadis adalah merupakan perkara sunnah Wa al-khatib al-Baghdadi وألف الخطيب البغدادي الحافظ كتابا مفردا مطبوعا اسمه الرحلة في طلب الحديث Dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala beliau menulis satu kitab khusus yang berjudul Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. ذكر ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام والتابعين. Di mana di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan riwayat-riwayat tentang rihlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat dan tabi'in. واليوم ولله الحمد والمنة يسر الله لنا سبلا لم تكن لمن قبلنا Dan pada hari ini, di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita cara-cara untuk mendapatkan ilmu yang tidak dimudahkan kepada orang-orang yang terdahulu. فيمكنك أن تتعلم على علماء السنة في أقطار الدنيا وأنت في بلدك عن طريق هذه الوسائل كالإنترنت ومتابعة الدروس المباشرة Dan memungkinkan bagimu di masa kita sekarang ini untuk mengambil ilmu dari para ulama di berbagai belahan dunia ini sementara engkau tetap berada di kampungmu engkau tetap berada di negerimu di mana engkau bisa mengikuti pelajaran mereka melalui media-media yang tersedia di zaman kita sekarang ini apakah melalui internet atau demikian pula melalui siaran streaming yang disiarkan secara langsung atau tattasil bil alim thiqah السني لتسأله عن مسألة نزلت بك و... و... نعم atau engkau menghubungi salah seorang yang berilmu yang dia orang yang dipercaya untuk engkau tanyakan kepadanya satu permasalahan tertentu yang sedang kamu alami. أو أن ترحل ووسائل النقل اليوم أسهل وأيسر. Atau engkau melakukan perjalanan dan uh, sarana transportasi yang ada di masa kita sekarang ini itu lebih mudah dan lebih baik. Wa asra' dan lebih cepat. وقد تكون في حق البعض أغلى فيسر الله هذا الإنترنت والوسائل. Dan boleh jadi dalam sebagian sarana tersebut apabila seorang melakukan perjalanan uh, dengannya maka akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga dia bisa melakukannya dengan melalui atau mengikuti pelajaran tersebut atau mendengarkan permasalahan itu melalui internet. وثالثا مما يسره الله لنا في هذا العصر رحلة أهل العلم إلينا لتعليمنا ودعوتنا وإفتائنا fajazahumullahu khaira. Dan yang ketiga termasuk di antara yang diberi kemudahan pada masa-masa kita sekarang ini para ulama yang mendatangi kita untuk men menyampaikan dakwahnya atau menyampaikan ilmu dan memberikan faedah kepada kita atau mengeluarkan fatwa-fatwa kepada kita sekalian dari berbagai macam problem yang kita hadapi. Summa al-Bukhari ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين السبعة أي الذين رووا فوق الألف حديث ومن حرصه على الحديث سافر مسيرة شهر حتى يلقى أخاه إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليسمع منه ويتأكد من حديث واحد يسافرون شهرا لحديث واحد نعم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan Jabir ibn Abdullah beliau adalah Al-Ansari beliau salah seorang di antara tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis di mana beliau meriwayatkan lebih dari seribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau melakukan perjalanan rihlah selama sebulan. Melakukan perjalanan yang perjalanan ini ditempuh selama sebulan. Beliau melakukan perjalanan selama sebulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis, hadis wahid. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. الشعبي رحمه الله حدث رجلا بحديث واحد ثم قال له الذي هو حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثم قال له خذها من غير شيء فقد كان يرحل في أقل من هذا إلى المدينة أي من الكوفة في العراق إلى المدينة Asy-Sya'bi rahimahullah taala pernah memberitakan satu hadis, meriwayatkan satu hadis, menyampaikan satu hadis kepada seseorang. yaitu hadis tentang tiga golongan yang mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali. Lalu kemudian setelah beliau memberitakan hadis ini, maka beliau mengatakan bahwa hadis ini dahulu para ulama mereka mengambil hadis tersebut dengan melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Madinah. Maksud beliau dari Kufah dari wilayah beliau sampai ke kota Madinah. ثم ذكر البخاري الحديث بإسناد آخر كما تقدم من عادته أن يكرر الحديث ولكن نادر جدا أن يعيده بنفس الإسناد والمتن فالآن يقرأ إن شاء الله الأستاذ عسكري الحديث إسنادا ومتنا وبه نختم هذا المجلس تفضل Lalu kemudian di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis yang hadis ini juga menerangkan tentang kisah pertemuan Nabi Musa dengan Khadir ya namun Al-Imam Al-Bukhari apabila mengulangi sebuah hadis beliau tidak mengulangi persis hadis itu mesti ada perbedaannya kaitannya dengan sanad yang berbeda atau ada lafaz-lafaz yang berbeda di dalamnya Kata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Abdul Qasim Khalid Ibn Khali. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Harb. Kata beliau berkata Al-Auza'i telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri. Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud dari Ibn Abbas. Bahwa terjadi dialog antara beliau dengan Al-Hur bin Qais bin Hisan Al-Fazari. Tentang siapa sahabat Musa. Maka lewatlah di hadapan mereka Ubay bin Ka'ab. Maka Abdullah bin Abbas memanggilnya. Lalu beliau menceritakan bahwa aku sedang berdiskusi. Aku dengan sahabatku ini. Tentang siapa teman atau sahabat Nabi Musa. Yang Nabi Musa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara untuk bisa bertemu dengannya. Lalu dia bertanya kepada Ubay. Apakah engkau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa teman Nabi Musa tersebut, maka Ubay menjawab, "Iya, aku mendengarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapa sahabat Musa tersebut." Di mana Rasulullah menerangkan pada saat Nabi Musa sedang berkumpul dengan beberapa orang dari Bani Israel, datanglah seorang lelaki lalu bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu darimu?" Maka dijawab oleh Nabi Musa, tidak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa bahkan ada yaitu hamba kami yang bernama Khadir. Lalu Nabi Musa pun memohon kepada Allah cara untuk bertemu dengannya. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menjadikan ikan sebagai tandanya. Dikatakan kepada beliau apabila engkau kehilangan ikan tersebut. Maka kembalilah engkau ke tempat kehilangannya maka di sanalah engkau akan bertemu dengannya maka Musa alaihissalam mengikuti jejak dari ikan tersebut yang terjun ke lautan lalu kemudian seorang pemuda yaitu teman Nabi Musa seorang pemuda mengatakan kepada Musa apakah engkau melihat ketika pada saat kami berada di atas batu besar lalu kemudian aku lupa ikan tersebut dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan maka Musa mengatakan itulah yang kami inginkan, itulah yang kami cari. Maka keduanya pun kembali ke tempat semula, tempat hilangnya ikan. Maka keduanya pun menemukan Khadir. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di antara keduanya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. وفي هذا أن الرجوع عند الاختلاف إلى السنة وإذا جاءت السنة wajib qabuluha wa adamul ihtijaj bil khilaf. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil kewajiban kita untuk merujuk kepada sunnah Nabi apabila terjadi perselisihan. Di saat terjadinya perselisihan, lalu kemudian diketahui di sana terdapat sunnah Nabi, wajib hukumnya untuk merujuk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kama qal alaihi salatu wassalam, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah wafatku, dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدنا على عبدك ورسولك وخليلك نبينا محمد وعلى النبيين الكريمين موسى والخضر وعلى سائر النبيين والمرسلين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا الله berikanlah salawat dan salam kepada nabimu, kepada khalilmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada dua nabi Musa dan Khadir dan kepada seluruh para nabi. Alhamdulillah rabbil alamin wa ila huna la nuskhil alaikum ila huna insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.